uh, eh, akan Bu ya, ada pertanyaan di media sosial dari saudara Iqbal di Yogyakarta. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Beberapa waktu lalu bu ya sudah menjelaskan tentang khilafah. Tapi saya masih ingin bertanya kepada Buya, apakah benar bahwa kita berada di fase Mulkan Jabariyah mengingat sistem kita menggunakan demokrasi yang siapapun bisa masuk ke situ asal ada suara atau fase kekuasaan atau apa kerajaan. Itu? Asal apa? Kita masuk dalam Mulkan Jabariyah. Hah? Mulkan Jabariyah. Mulkan Jabariyah. Mulkan Jabariyah. Ah, eh, Mulkan Jabariyah mengingat sistem kita menggunakan sistem pemerintahan kita menggunakan demokrasi yang siapapun bisa masuk ke situ asal ada suara atau fase kekuasaan. Dan di depan kita ada fase khilafah, ada fase khilafah alamin hajin nubuah yang akan mempersatukan umat Islam di seluruh dunia di bawah satu kepemimpinan. Hal ini menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Syukran Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perlu diskusi panjang tentang masalah demokrasi dan masalah khilafah. Demokrasi tidak. Demokrasi oleh orang-orang yang dibuka sebebas-bebasnya adalah tidak islami. Menyamakan antara akalnya orang bodoh, orang fasik, orang beriman. Yang ada di dalam Islam adalah syuro. Di dalam syuro itu sendiri adalah dari ahli syuro dia berdemokrasi. Artinya apa? dari ahli surah orang yang punya akal punya ilmu memberikan suara jadi sebenarnya demokrasi ini kalau dibebaskan menjadi tidak syar'i tapi di kalangan ahli ahli surah orang-orang yang berakal memilih satu orang dari beberapa pilihan jadi ini sebetulnya adalah perangkat untuk menuju tujuan sebetulnya yang diinginkan adalah sampai kepada kepemimpinan Adapun cara yang batil tetap batil, demokrasi yang ngaco ini semuanya. Jadi kalau kelompok batil suaranya lebih banyak bakal menang itu nggak benar. Jadi surah ini dilakukan oleh orang-orang yang dipilih. Zaman saya tidak Bakar memilih setelah itu saya tidak Umar ada yang milih orang tertentu. Tidak semua orang boleh milih. Orang ini nanti mengirim orang-orang yang bisa percaya berdiskusi di situ memilih seorang tokoh. Ini surah yang sesungguhnya. Sekarang kita pengen tahu orang yang pengen ngangkat khilafah dengan cara yang ada pada zaman Nabi Apakah itu punya Sayyidina Umar bin Khattab untuk musyawarah? Apakah itu punya Imam Ali bin Abi Thalib? Apakah itu punya Abdurrahman bin Auf? Apa itu? Yang ente ajak musyawarah itu siapa nanti? Jadi surah ini adalah satu cara untuk mengangkat seorang pemimpin oleh orang-orang ini orang-orang ini siapa ini? Nah, sok mengangkat ingin mengangkat khilafah, siapa yang akan berada di majelis surah tersebut? Ayo, siapa? Ini. Jadi cara untuk mendapatkan kepemimpinan tapi tujuannya adalah sampai kepada pemimpinan ini. Sehingga yang ada dalam Islam maju syura oleh orang-orang yang yang benar. Agar tapi apapun bentuknya, jika sarana ini tidak ada, orang benar yang bisa bermusyawarah, akan tapi ketahuilah pemimpin harus tetap ada. Pemimpin harus tetap ada. Sebab disepakati ulama ahli Islam kecuali kaum khawarij bahwasanya imam harus ada sebab kalau tidak ada naudzubillah kehancuran lebih parah lagi Naudzubillah, jangan menganggap imam fajr lebih aman daripada tidak punya imam. Tidak ada pemimpin. Kalau tidak ada pemimpin rancu, mohon maaf. Sejahat-jahatnya sebuah pemerintahan masih ada yang dijaga, hak misalnya. Anggap saja mohon maaf negara negara tertentu, negara tidak menjalankan syariat Islam, tapi masih ada pemimpin, masih lumayan. Sehingga masih ada hak hak punya toko, hak rumah, hak ini kan masih ada oleh notaris dijaga oleh ini coba kalau tidak ada rebutan semuanya hampir sana surat dibakar semuanya nggak ada jadi betul pemimpin harus ada sampai dikatakan bahwasanya kalau tidak ada pemimpin akan terjadi perang saudara jadi intinya adalah seorang pemimpin itu ada jadi kelas presiden itu sendiri sudah bisa dianggap sebagai seorang pemimpin. Hanya saja bagaimana cara mengangkatnya yang benar. Bagaimana cara memilihnya yang benar, perlu kita membangun sistem yang baik. Tidak harus membuat istilah khilafah yang khusus. Yang sering menyuruh dengan khilafah, dia harus punya. Apa yang dimaksud dengan khilafah yang diinginkan itu? Apakah untuk sampai kepada tujuan mengangkat pemimpin dengan cara nah, caranya ini apa? Nah kalau sudah ada pemimpin, apakah tidak sah itu semuanya? Disepakati ulama. Biarpun pemimpin dengan cara kudeta, kalau sudah jadi pemimpin, harus diakui sebagai pemimpin. Dalam Islam, bahwasanya kalau ada orang merebut kepemimpinan dengan kudeta, lalu dia jadi pemimpin, tetap sah kepemimpinannya. Biarpun kudetanya misalnya dengan kodoliman. Sebab apa? kalau kita tidak mengatakan syah lalu apa yang kita lakukan membuat satu pemberontakan kita akan digiles lalu kita akan terbunuh umat yang jadi kehancur jadi korban jadi pemimpin harus jadi masalah kekhilafahan adalah kita sepakat khilafah islamiyah harus ada akan tapi khilafah islamiyah itu ada istilah yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi, pada zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya adalah kita itu sebenarnya satu makna tujuannya pengen mempunyai pemimpin yang adil yang benar yang bisa menerapkan syariat eh, Islam itu saja intinya adapun caranya adalah asalkan cara itu bukan cara kafir insya Allah sampai tujuan yang benar adapun mengklaim dirinya adalah cara yang benar dalam mengangkat kekhalifahan perlu bertanyakan mana cara yang benar yang anda sodorkan perangkatmu apa anda tidak punya Abu Bakar Siddiq yang bisa memilih anda tidak punya Umar bin Khattab anda tidak punya tidak. Jadi yang memilih Umar bin Khattab itu ada orang-orang tertentu. Orang-orang soleh waktu itu yang bisa memilih Sayyidina Umar bin Khattab. Begitu juga Sayyidina Uthman bin Khattab. Orang-orang dipilih yang bisa memilih Sayyidina Uthman bin Affan. Kita tidak punya orang semacam itu. Ini cuman cara ini perlu diterapkan dari orang-orang soleh, orang-orang alim, orang-orang punya pemahaman yang benar dikumpulkan untuk mengangkat seorang pemimpin itu adalah cara benar. Tidak harus dengan menyeru dengan kelompok tersebut. Intinya bahwasanya siapa yang mengaku mengangkat kekhalifahan atau yang ingin mengangkat kepemimpinan asalkan akidahnya benar kita tetap dukung akidah yang benar apapun seruannya saya ingin mengangkat imamah atau khilafah atau apa saja kepresidenan yang penting akidahnya adalah benar akidah ahli sunnati wal jamaati al ashariyati maka lihat inilah yang kita inginkan selesai ada pun cara yang penting tidak bertentangan dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering disebut dengan syarah syuro tapi kita itulah syuro yang ada pada zaman Nabi pada zaman Nabi setelah sahabat Nabi adalah tidak tidak seperti yang yang di, tidak, tidak semudah yang dibayangkan oleh hari ini soalnya dikit-dikit syuro syuro syuro syuro syuro syuro dan harus syuro ini harus ada diskusi panjang tentang demokrasi demokrasi adalah memang tidak dibenarkan karena apa demokrasi demokrasi yang liar kalau kelompok pemabuk nanti bisa melegitimasi tentang mabuk hukumnya menjadi halal itu orang yang hobi zina menjadikan zina bo boleh nggak bisa begitu tapi oleh orang-orang yang berakal yang punya wawasan punya kesadaran punya ilmu baru dia adalah yang punya hak suara untuk memilih Allahu a'lam bissawab